Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Alhamdulillah fi hadha al-yawm Yawmul ahad 19 November 2023. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmiah Akidah dalam pembahasan kitab Syekh kami Mukbil Al-Wadihi yang mana kitab ini insya Allah akan dibaca dan dijelaskan oleh Syekh Nu'man Hafizullah namun alangkah lebih baiknya sebelum dia membahas dengan ucapan yang full Arabic maka lebih baik kita memahaminya dan saya menerjemahkan terlebih dahulu dengan bahasa Indonesia. Qala Syekhuna rahimahullah Nu'minu bi anna al-Qur'ana kalamullah ghairu makhluqin. Maka dari akidah Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i maka dia beriman bahwa Al-Qur'an itu kalamullah. Maka Al-Qur'an dari sifat kalamullah. Dan kalamullah dibaca dan didengar seperti ucapan Allah di Al-Qur'an hatta yasma'a kalam Allah. Maka jika datang kepada kalian orang kafir dan ingin meminta dibacakan Al-Qur'an, maka bacakanlah Al-Qur'an. Fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah sampai mereka mendengar ucapan Allah. Maka Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Jibril dan Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan seperti di dalam hadis-hadis yang sahih ala sab'a ahrufin dengan tujuh dialek dari bahasa Arab. Gairu makhlukin maka dia itu bukan makhluk seperti gunung, seperti langit dan bumi dari ciptaan yang langsung diciptakan oleh Allah ataupun bukan dia itu seperti ciptaan setelah proses seperti dia bagaikan gedung ataupun rumah maka dia adalah ucapan Allah Jalla wa'ala kemudian masuk kepada akidah yang berikutnya nara wujuba ta'awuni ai muslimin fil haq maka kita wajib untuk at-ta'awun dan makna ta'awun adalah berkolaborasi, bekerja sama, berfungsi ma'ai muslimin fil haq dengan seluruh kaum muslimin dengan catatan dalam kebaikan. Wa nabra'u ilallah minad da'watil jahiliyah dan kita berlepas diri dari Allah dari dakwah yang mengajak kepada kebodohan dakwah al-jahiliyah. Maka dalilnya seperti keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka dalam berbagai hal diwajibkan kita untuk saling tolong menolong terutama dalam permasalahan yang butuh kepada seluruh kaum muslimin saling bahu membahu seperti melawan kufar ataupun tolong menolong untuk menolong saudara kita yang tertindas di Palestina misalnya maka wajib bagi kita ta'awun sesama kaum muslimin mereka yang tertindas meskipun dalam keadaan tidak menghidupkan sunnah, ataupun jatuh kepada kemaksiatan, maka wajib kita menolong mereka. Sesuai keumuman ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dan keumuman hadis yang lain unsur akhoka zaliman mazluma tolonglah saudara kamu dalam keadaan dia zalim atau dalam keadaan dia terzalimi dan poin yang ke-14 la nara al-khuruj ala hukamil muslimin maka kata Syekh kami tidak bersependapat dan tidak memandang keluar kita dari ketaatan pemerintah kita dari kaum muslimin mahmakanu muslimin selama mereka itu seorang muslim. Maka di sini ajaran ahli sunnah tidak sembarangan kita keluar dari ketaatan pemerintah kita kaum muslimin meskipun pemerintah misalnya kita tidak mengatakan pemerintah kita karena pemerintah kita alhamdulillah mereka dohirnya dalam keadaan sholat melaksanakan haji dan juga tidak mengajak kepada kesyirikan dan tidak mengajak secara terang-terangan kepada kebidahan maka mereka dihukumi sebagai pemerintah dari kaum muslimin maka kita tidak boleh keluar dari ketaatannya dengan istilah lain kudeta hoax memproklamirkan kita ini keluar dari pemerintah dan membuat pemerintah sendiri dan bahkan memproklamirkan bahwa pemerintah kita yang ada adalah kafir taugut agar semua orang meninggalkannya dan bersatu dengan kita maka di sini tidak boleh dan itu adalah dakwah dari khawarij yang dulu mereka keluar dari Utsman ibn Affan dan akhirnya membunuhnya. Dan begitu pun di zaman Ali mereka keluar dari Ali dan berusaha untuk membunuhnya namun dihancurkan oleh kaum muslimin dan akhirnya Ali radhiyallahu anhu setelah beberapa tahun dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljim maka inilah keadaan dari ahli sunnah di mana kita tidak boleh sembarangan memproklamirkan untuk keluar dari pemerintahan yang sah yang ada dan tidak taat kepada mereka dan bahkan membuat negara sendiri dan kalau ada kekuatan membuat tentara nasional sendiri maka ini adalah suatu perkara yang bukan dari ahli sunnah karena banyak di dalam hadis-hadis yang mutafakun alaih dari Ibn Abbas, dari Hudzaifah, dari Ibnu Umar dan yang lainnya Abu Hurairah pula disebutkan bahwa nanti akan disyarah juga mungkin oleh Syekh maka kita hanya sekedar makan saja barang siapa yang mendapati amirnya dalam keadaan fal yasbir agar dia bersabar dan tidak boleh baginya untuk kharaja sibrun min taatihi keluar satu jengkal satu depa dari pemerintah yang sah yang menjadi pemimpin negerinya tidak kharaja au dia melepaskan dirinya dari ketaatan pemimpinnya maka mata maitatan jahiliyah orang ini akan mati dalam keadaan jahiliyah bahkan di beberapa riwayat di Ibnu Abbas dan hadis Hudzaifah walau kana daraba aw dhuhurakum wa akhadha amwalakum falyasbir maka dimisalkan oleh Nabi kewajiban ketaatan kepada mereka itu meskipun mereka itu dalam keadaan dolim pemimpin yang dolim yang mana memukul punggung-punggung kalian maknanya dengan penuh kedoliman dan mengambil harta-harta kalian selama amir ini muslim tidak mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran namun pemerintahannya zalim falyasbir agar bersabar kemudian di hadis Hudayfa disebutkan illa antarau kufran bawaha Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas. Seperti orang ini jelas mengajak kepada agama yang lain. Kepada Yahudi atau Nasrani. Dia murtad dari keislamannya. Atau mengajak kepada sesembahan selain Allah. Maka ini dinamakan kufron bawah Maka di sini tidak taat pun boleh. Adapun permasalahan memproklamirkan dirinya berperangan ataupun kudeta maka di sini dikembalikan kepada keadaan. Jika keadaannya lemah maka tidak usah seperti itu yang jelas boleh di sini keluar dari ketaatan jika mengajak kepada kekufuran yang jelas. Sebab sekarang sebagai neraka dari pemerintah kita yang ada. Maka yang hadir di sini semuanya memahami keadaan ini. Apakah presiden kita masuk tadi kepada kezaliman? Saya mau nanya. Apakah mengambil harta-harta kita dan yang tidak sependapat dengannya di penjara bagaikan tirani pemerintahan yang zolim? tirani. Apakah seperti itu? Saya mau tanya, jawab. Hmm? Apakah gaji-gaji mereka yang bekerja didolimi maksudnya tidak diberikan, diambil oleh mereka, dan bahkan didolimi yang tidak taat kepada aturan pemerintah di penjara dan dipukul. Apakah seperti itu? Tidak, Alhamdulillah. Allah jadikan negara kita jaya raya, kaya raya dan tidak ada kedoliman padanya. Dan yang kedua, apakah kalian mengetahui pemerintah mengajak kepada kita keluar dari agama Islam, mendakwahkan ajaran agama lain ataupun menyembah kepada selain Allah? Maka kalau begitu pemerintah kita dari kaum muslimin dan bahkan tidak mendolimi rakyatnya. Maka kenapa kita harus keluar dari pemerintah dan membuat negara sendiri dan bahkan mengklaim pemerintah yang ada adalah kafir dan kita mengajak manusia untuk kudeta atas mereka, maka ini jelas dari perbuatan yang salah dan dari sunnahnya para khawarij. Kemudian Syekh berkata, wala narol intilabat sababan lil islah. Dan kami tidak berpendapat bahwa inkilabat adalah kudeta atau ataupun hoax. Maka kudeta maknanya keluar dengan paksa dari pemerintah yang ada dan menggulingkan pemerintahan yang ada dengan senjata dan politik. Maka perkara ini bukanlah sabab untuk kebaikan umat dan kaum pada negeri tersebut dan negeri tersebut. Bali ishadil mujtama bahkan justru kebalikan yang membuat keburukan yang merata pada rakyat, pada negara, pada kaum muslimin, pada pemerintahan kaum muslimin semuanya dalam keadaan fasad rusak maka ini contohnya pada negara-negara Arab yang ada di zaman now. Di antaranya adalah Yaman. Dan di antaranya adalah Suria. Dan di antaranya adalah Libya. Dan di antaranya adalah Mesir. Dan di antaranya adalah Tunis. Maka di tahun 2010 dan sebelumnya negara-negara yang kami sebutkan tadi jaya raya, kaya raya. Di negeri Yaman, alhamdulillah kita mempersaksikan di sana bagaimana pemerintahan Ali Abdullah Saleh dalam keadaan di puncak kejayaan dan kami merasakan bagaimana di Sana'a, ibu kota Yaman dan yang lainnya dalam keadaan jaya raya. Kemudian mulai terjadi revolusi kata mereka di Tunis yang memang sudah direncanakan revolusi Arab. Maka digonjang-ganjing di Tunis, diturunkan pemerintahnya oleh rakyatnya kaum muslimin dan pemerintahnya muslim. Setelah sukses, mulailah merebak. Maka di Suria ada kelompok yang bersenjata yang ingin membebaskan diri dari pemerintah yang ada. Maka pemerintah yang ada yang tadinya diam, tentram, yang mana dia Bashar Asad tidak terdengar dari apa yang ada. Maka mereka bagaikan membangunkan singa yang tidur. Dari Bashar Asad menjadi singa yang jahat maka akhirnya terjadilah perang saudara dan pemerintah membantai mereka. Sehingga mereka keluar dari Suria dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa dan dibombardir dan diratakan dan bahkan masjid-masjid pun ikut diratakan.